Dan masih kita membaca an-nusus, nas-nas, hadis-hadis yang berisi takhwif, sesuatu yang membuat kita takut dari kemaksiatan dan juga asar ataupun pengaruh dari dosa-dosa dan kemaksiatan berupa murka Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau datangkan ya hadis-hadis yang begitu banyak ya untuk mengobati mereka-mereka yang terjatuh ke dalam dosa-dosa dan maksiat karena sebab bersandarkan pada ayat-ayat yang berisi roja harapan-harapan. Hal ini tujuannya adalah agar kita manusia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan dua sayap. Yaitu yang pertama al-khauf. saya berupa al-khauf, rasa takut. Dan yang kedua ar-roja, saya berupa ar-roja harapan. Ya, apabila kita berjalan menuju Allah hanya dengan satu sayap saja, maka tidak akan bisa sampai. Kita akan terjatuh. Apabila kita berjalan kepada Allah hanya dengan roja saja, tidak bisa. Atau dengan khauf saja, tidak bisa. Harus kita, untuk kita bisa sampai kepada riba Allah dan surganya, mengumpulkan dua sayap ini. Yaitu al-khauf, rasa takut, dan al roja harapan. Dengan adanya rasa takut, maka seseorang ketika dia beramal soleh, dia tidak bangga diri, tidak ujub, tidak takabur karenanya. Karena dia takut dan khawatir. Jangan-jangan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan amalannya masih banyak kekurangan di sana sininya. Ya, dan apabila dia terjatuh ke dalam dosa-dosa dan kemaksiatan, dia dengan adanya rasa harapan yang ada padanya, dia akan bersegera bertobat kepada Allah, tidak menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan beliau agar kita berjalan kepada Allah dengan dua sifat ini. Berharap kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka-mereka yang berjalan dengan satu sayap saja, maka mereka telah terjatuh ke dalam dosa besar. Seperti mereka orang-orang Khawarij berjalan menuju Allah dengan al khawf hanya dengan rasa takut saja sehingga mereka mudah putus asa ketika terjatuh ke dalam dosa-dosa. Bahkan mudah-mudahnya mereka mengkafirkan mereka-mereka yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Padahal pelaku dosa besar selain syirik itu tidak mengeluarkan seseorang dari al-Islam. Adapun sebaliknya kaum murjiah yang mereka hanya bersandarkan pada ayat-ayat harapan, ya justru sebaliknya mereka bergampang-gampang untuk berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya tidak takut ya ketika mereka berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan karena mereka hanya bersandarkan kepada ayat-ayat yang berisi harapan-harapan. Ya. Baik kita baca hadis berikutnya yang beliau bawakan di sini rahimahullahu taala wa fi sahih muslimin anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nas yuqda fihi al qiyamah thalathatun tersebut dalam sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu kata beliau Abu Hurairah saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna awwalan nas yuqdha fihi yaumal qiyamah thalathatun Sesungguhnya manusia pertama golongan pertama yang dihukumi yang dihisab di hari kiamat itu ada tiga golongan ada tiga jenis manusia. Ini menunjukkan begitu besarnya perkara tiga orang ini sehingga didahulukan ya keputusannya, didahulukan hisabnya daripada yang lain. Ya. Siapakah saja mereka itu? Yang pertama adalah rojulun ustushhida, seorang yang mati syahid, mati karena berperang, iya di jalan Allah secara zahir yang dilihat oleh manusia dia mati syahid karena dia berperang bersama pemimpin kaum muslimin ya memerangi orang-orang kafir memerangi orang-orang musyrik ya tetapi ternyata dia tidak termasuk orang yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala fautiya bihi fa'arrafahu ni'amah kemudian dia pun didatangkan kepada Allah dihadapkan kepada Allah setelah dia mati di medan perang Fa'arrafahu ni'amah. Kemudian Allah pun subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepadanya segala kenikmatan-kenikmatannya yang Allah berikan kepadanya. Dari awal sampai akhirnya. Di antaranya kenikmatan untuk bisa berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arafaha. Maka dia pun mengenali kenikmatan tersebut. Mengakui kenikmatan-kenikmatan yang Allah tunjukkan kepadanya. Benar ya Allah, itu semua adalah kenikmatanmu yang kau berikan kepadaku. Faqala ma'amil fiha. Kemudian Allah bertanya kepadanya, Engkau gunakan untuk apa kenikmatan-kenikmatan tersebut yang aku berikan kepadamu? Di sini ada faedah yaitu bahwasanya yang namanya kenikmatan menuntut untuk disyukuri. Ya, kenikmatan-kenikmatan itu suatu hari akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala kenikmatan yang kita rasakan itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Agar jangan sampai kita menjadi orang yang celaka ketika di hari pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat ini. Qala qataltu fika hatta qutiltu. Maka dia pun menjawab, "Aku ya Allah berperang untukmu, berperang di jalanmu hatta qutiltu sehingga aku mati." Ya, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha, yang maha mengetahui segala perkara, baik yang lahir ataupun yang batin. Ya Allah berfirman, "Wa in tajhara bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa." Kalau engkau mengeraskan suaramu, maka Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui segala ucapan, apakah yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Ya. Mengetahui segala macam perkara yang rahasia dan tersembunyi. Dan Allah tahu bahwasanya ucapan orang ini dusta. Ini sekedar ucapan. Allah memang mengetahui niatan yang ada dalam hatinya. Mengapa dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, Kazab tak kau dusta." Ya, engkau tidaklah berperang untukku. Engkau berperang untuk tujuan dari tujuan-tujuan dunia. Walakin qatalta yuqal huwa jari. Hanya saja engkau berperang agar kamu dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Wa dan sungguh telah dikatakan bahwasanya engkau sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pemberani. Ya, engkau telah mendapatkan apa yang kau cita-citakan dari pujian manusia. Ya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhih. Kemudian diperintahkanlah mereka para malaikat untuk menyeretnya sehingga dia pun diseret di atas wajahnya hatta ulqiya finnar sehingga dia dilemparkan ke dalam neraka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia melakukan atau menjalani satu amalan ibadah yang begitu mulia menjalani satu ibadah dan amalan yang begitu agung yaitu al jihad ya Rasulullah saw alaihi wasallam bersabda inna fil jannah mi'atu darajah ma baina darajataini kama baina samai wal ardi. Ya, inna fil jannah mi'atu darajah a'adzaha Allah lil mujahidin. Ma baina darajataini kama baina samai wal ardi. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat yang Allah siapkan untuk mereka. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan jarak di antara satu derajat dengan derajat yang lain. Itu tingginya adalah antara langit dan bumi. Ini menunjukkan keutamaan yang besar ya bagi mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al Imran mengisahkan tentang keadaan mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim rurzaqun Farihin bima atahumullahu min fadlih. Ya. Janganlah kau kira bahwasanya mereka-mereka yang mati di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup. Iya. Fal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka dalam kondisi hidup diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima Allah min fadli. Mereka senang gembira dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, ruh-ruh mereka berada dalam tembelok-tembelok burung peterbangan di surga menikmati segala kenikmatan yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang ini sial. Ya, dia mati berperang ya berperang melawan orang-orang kafir dia tidak mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada mereka al-mujahidin. Kenapa? Karena ternyata niatnya salah. Ya, amalan yang agung dan mulia ini tidak peruntuk dia tidak dia peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia peruntukkan untuk tujuan-tujuan dunia, pujian dari manusia, ria, ya, ingin dilihat oleh manusia sebagai seorang pemberani. Wa qad qila ya. Kemudian rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamah. Kemudian jenis yang kedua ya, jenis yang kedua yang diputuskan urusannya pertama kali dan dihisab pertama kali adalah seorang yang dia mempelajari ilmu, ilmu agama tentunya. Karena itulah ilmu yang mengandung kemuliaan, ilmu yang dipuji di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Seorang yang dia mempelajari ilmu agama, wa'allamah kemudian dia pun mengajarkannya. Setelah dia pinter, setelah dia menjadi seorang yang alim, dia mengajarkan, menebarkan ilmu tersebut. Ini juga ta'allumul ilmi wa ta'limuh mengajarkan atau mempelajari ilmu dan mengajarkannya ini memiliki fadilah yang sangat banyak dan sangat besar. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya, jadi orang yang berilmu derajatnya itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keumuman kaum mukminin. Tapi orang ini tidak mendapatkan derajat tersebut. Wa al-Qur'an. Dia juga mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Juga sama. Orang yang pandai mengajarkan ataupun pandai membaca Al-Qur'an kemudian juga mengajarkannya memiliki fadilah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Eh, dalam sebuah hadis Rasulullah saw alaihi wasallam bersabda, "Al-mahir bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah." Seorang yang pandai di dalam membaca Al-Quran itu dikumpulkan bersama duta-duta ya dari kalangan para malaikat yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amah. Ketika orang ini telah mati, maka dia pun dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditunjukkan kepada dia beragam kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadanya ketika dia hidup di dunia. Fa'arafaha, maka dia pun mengakui kenikmatan-kenikmatan tersebut. Faqala ma amilta fiha, maka Allah pun kembali bertanya kepadanya, "Ma amilta fiha?" Apa yang kau amalkan dengan nikmat-nikmat tersebut? yang aku berikan kepadamu qala ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuh ya Allah aku mempelajari ilmu karenamu dan mengajarkannya ini juga sama pengakuannya dusta dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala apa yang ada di dalam dada-dada manusia dari niatan-niatan. Mana ini niatannya ikhlas karena Allah, mana ini niatannya ria, ingin dilihat ataupun sumah ingin didengar oleh manusia. Allah Maha mengetahui dan kita tidak bisa yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mendustakan membohongi manusia, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak bisa kita bohongi. Wa qara'tu al Qur'an dan aku juga membaca untukmu ya Allah Al-Qur'an. Faqala kadzabta maka Allah jawab kadzabta kau telah berdusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa alim. Hanya saja kamu belajar dan mengajarkan ilmu agar kamu dikenal sebagai seorang yang alim, agar kamu dipanggil sebagai seorang yang alim, bukan karena aku kata Allah. Tapi karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Faqad qila dan sungguhlah dikatakan ya bahwasanya engkau sebagai seorang yang alim sungguh kau telah mendapatkan apa yang kau dapatkan dari apa cita-citamu ya berupa pujian dari manusia ya wa qara'tul qur'ana liqal hmm. wa qara'tul qur'ana liqal huwa qari wa qara'tal qur'ana liqal huwa qari faqad qil dan kau membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya agar kau disebut-sebut sebagai seorang qari yang terkenal Faqad dan sungguh telah dikatakan oleh manusia, sungguh telah mendapatkan apa yang kau inginkan dari pujian manusia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhih. Kemudian diperintahkanlah untuk orang ini diseret sehingga diseretlah dia di atas wajahnya hatta ulqiya finnar sehingga dia pun dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian golongan yang ketiga wa rajulun alaihi wa atahu min asnafil mal kullih seorang yang Allah lapangkan untuknya harta benda dunia Allah jadikan dia sebagai seorang yang kaya raya wa atahu min asnafil mal kullih Allah berikan kepadanya beragam jenis harta benda seluruhnya dia kuasai dia miliki fa utiya bihi Fa'arafahu ni'amah. Kemudian dia pun didatangkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepadanya beragam kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Fa'arafaha, maka dia pun mengakui itu semua. Faqala ma amilta fiha, maka Allah pun Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Ma amilta fiha? Apa yang kau amalkan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut?" Dan tentunya ini tidak terbatas pada tiga orang ini saja ya kita pun akan dihadapkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempertanggungjawabkan segala macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, sehingga bersiap-siaplah kita untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala maka dia pun menjawab, "Ma taraktu fi sabilin, ma taraktu min sabilin." Tuhibbu an yunfaq fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, aku tidaklah meninggalkan satupun jalan yang engkau sukai untuk diinfakkan padanya, melainkan aku berinfak padanya. Tidak ada satupun jalan dari jalan-jalan infak yang engkau sukai, melainkan aku berinfak padanya. Subhanallah. Ini juga jenis yang ketiga adalah jenis ataupun golongan yang beramal dengan suatu amalan yang sangat mulia, yang sangat besar, yaitu dia rajin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melipat gandakan ya, infak seseorang 10 kali lipatnya. Bahkan lebih dari itu, 700 kali lipatnya, bahkan lebih dari itu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka untuknya 10 kali lipatnya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis dilipatkan lebih dari itu. 700 kalinya dan lebih dari itu. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia, maha dermawan dan tentunya Allah lipat gandakan sesuai dengan niatannya. Ya. Bisa jadi seseorang tadi yang berinfak tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan musibah seperti orang ini keadaannya. Ya. Allah mengatakan kadzabta, engkau telah dusta. Ya. Walakinnaka fa'alta liqal huwa jawad. Hanya saja engkau berinfak agar kau disebut-sebut sebagai seorang yang dermawan. Itulah tujuanmu. Bukan untukku, bukan di jalanku. Meskipun secara zahir yang tampak pada manusia sepertinya kau berinfak untukku. Tapi aku kata Allah Maha mengetahui segala apa yang ada di dalam dadamu. Ya, engkau telah dusta. Pengakuanmu telah dusta. Faqad dan sungguh telah diucapkan ya bahwasanya engkau sebagai seorang yang dermawan, sungguh telah engkau mendapatkan apa yang kau inginkan dari pujian manusia dan kau tidak mendapatkan sedikit pun balasan dariku. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi. Kemudian diperintahkanlah untuk orang ini diseret. Maka diseretlah dia di atas wajahnya hatta ulqiya finnar sehingga dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Wa fi lafdhin tersebut dalam lafaz yang lain fahaula'is salasatu awwalu khalqillah tusa'ar bihimun nar yaumal qiyamah. Tersebut dalam lafaz yang lain bahwasanya mereka tiga golongan ini adalah makhluk pertama yang dibakar oleh neraka pada hari kiamat. Ya, masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam hadis ini banyak sekali ibrah, pelajaran dan juga mau'izah peringatan. Ya, di antaranya agar kita berupaya untuk menjaga keikhlasan kita dalam semua amalan-amalan kita. Jangan sampai terkotori amalan kita ini dengan ria. Ya, dengan sum'ah, dengan ujub, dengan kesyirikan sehingga batallah semua amalan tersebut. Semulia apapun, sebesar apapun amalan kita, bahkan amalannya para nabi pun kalau tercampuri padanya syirik itu akan hilang. Akan sia-sia kata Allah lain asyrakta la 'amaluka wa la takunanna minal Seandainya engkau Muhammad berbuat syirik, niscaya akan gugur semua amalanmu. Wala takunanna minal khasirin. Dan pasti kamu akan menjadi golongan yang merugi. Ya. Dan di sini tidak ada apa sesuatu yang menjadikan kita bermalas-malas. Sudahlah, kalau seperti ini adanya, begitu berat ancamannya orang yang berjihad di jalan Allah. Iya, diancam dengan ancaman ini juga seorang yang belajar mencari ilmu juga ada ancamannya juga mereka yang berinfak ada ancamannya sudahlah ya kita nggak usah yang menjalani jalan-jalan ini keliru ini salah ini tipu daya syaitan agar melemahkan kita dari jalan-jalan kebaikan dari jalan-jalan kemuliaan jihad kita berjihad di jalan Allah adalah jalan kemuliaan jalan-jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tersebut dalam hadis Ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ayul a'mali ahabu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka diantaranya disebutkan al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dan juga talabul ilmi adalah amalan yang sangat mulia. Ya. Juga berinfak di jalan Allah adalah amalan yang sangat mulia. Kita berupaya untuk kita bisa sampai kepadanya. Ya. Kita berupaya bersungguh-sungguh untuk kita bisa sampai kepadanya. Jangan sampai kita terpedaya oleh syaitan. Ya, terpedaya oleh syaitan, ditakut-takuti oleh syaitan, jangan sampai kita kalah. Tentunya kita harus berjuang. Mujahadatun nafsi, melawan ya, keinginan jiwa ini yang selantiasa condong kepada kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan condong kepada hudud an-nafs, bagian-bagian dari jiwa, ingin dipuji, ingin dilihat, ya ingin mendapatkan imbalan dari imbalan dunia itu kita lawan jangan dibiarkan ya jangan dibiarkan ya jangankan kita mereka saja salah pun merasakannya seperti itu berat ya untuk melawan hati ini untuk tetap istiqomah di atas keikhlasan kepada Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Al Imam Sufyan Asauri, ya, kata beliau ma'alajtu syai'an ashadd 'aliya min niyyah ya fa innaha tataqallabu 'alayya tidaklah saya ya, mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada niatku. Ya. Dikarenakan niat ini berbolak-balik terkadang ikhlas, terkadang ria, terkadang sumpah, kadang ikhlas sehingga terus dan terus-menerus kita untuk senantiasa berjuang ya, melawan kejelekan-kejelekan ini. Ya, jangan kita terbawa padanya dan jangan pula kita berhenti beramal karenanya. Ya, disebutkan pula oleh Al-Fudail Ibn Iyad kata beliau rahimahullah tarkul amal min ajlin nas riya wal amal min ajlin nas syirkun kata beliau Fudail Ibn Iyad rahimahullah meninggalkan amalan karena sebab manusia sebab takut dipuji oleh manusia mau taklim mau sholat jamaah aduh takut dipuji oleh manusia ini ria justru iya justru ria dia telah terjatuh ke dalam amalan ria kesyirikan yang merupakan kesyirikan yang kecil tapi dosanya sangatlah besar. Ya, wal amal li ajlin nas ataupun wal amal min ajlin nas syirkun. Dan kalau dia beramal karena manusia, ya dia berangkat ke masjid karena ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia, dia mendatangi majelis-majelis ilmu karena manusia ini kesyirikan. Sama-sama, ya. Keduanya merupakan dosa. Wal ikhlas an yu'afiyakallahu anhuma. Sedangkan ikhlas itu adalah ketika Allah selamatkan kamu dari keduanya, dari ria dan syirik. Ya, kalau kita mendapati ya dalam hati kita sesuatu dari ria, sum'ah dan yang semisalnya itu adalah perkara yang wajar sebagai manusia yang lemah. Ya. Dan kewajiban kita dan kewajiban kita ketika itu adalah apa? Melawannya. Tidak kita terbawa padanya, harus kita melawannya dan senantiasa kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya seperti dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik an usyrika bik ma a'lam wa ma la a'lam ya. Allah aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik dengan sesuatu yang memang saya ketahui sebagai syirik ataupun dengan sesuatu yang saya tidak ketahui ya. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bik ma a'lam wa a'udzubika mimma la a'lam ya. ataupun doa-doa yang semisalnya. Ya. Kalau kita misalkan sedang sholat, ya kemudian tiba-tiba menimpa hati kita ria, maka bagaimana? Kata para ulama dilawan dan tambahkan kalau bisa sholatnya, ya, ditambahkan sholatnya. Jangan kita berhenti dari sholat, ditambahkan. Ya. Dan adalah seorang sahabat yang mulia Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu tatkala dibacakan kepada beliau hadis ini tentang tiga golongan yang merupakan makhluk pertama yang disengat oleh neraka jahanam, beliau ketika dibacakan padanya hadis ini pingsan. Ini menunjukkan begitu ngerinya ancaman yang ada dalam hadis ini. Dibacakan pingsan, siuman lagi, sadar lagi, dibacakan lagi, pingsan lagi. Dibacakan lagi, pingsan lagi sampai tiga kali. Ini menunjukkan ancaman yang begitu berat dan besar. Ya, yang terdapat dalam hadis ini. Dan ini sangatlah baik, sangatlah bagus untuk mengobati mereka-mereka yang terkena penyakit apa? Bersandar kepada ayat-ayat yang berisi harapan-harapan. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah wa sami'tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah yaqul kama anna khairan nas al-anbiya'u fa syarrun nas man tashabbaha bihim من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون والمخلصون وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala, saya mendengar guru saya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, sebagaimana sebaik-baik manusia adalah para nabi, maka sebaliknya sejelek-jelek manusia adalah mantasyabbah bihim minal kazzabin orang-orang yang menyerupai nabi mengklaim dirinya sebagai nabi padahal dia bukan nabi wadda'annahu minhum wa laysa minhum dia mengklaim dirinya sebagai nabi padahal dia bukanlah seorang nabi itu manusia yang terjelek fa khairun nas ba'dahum dan sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah al ulama para ulamanya, orang-orang yang berilmu. Wa syuhada, kemudian mereka orang-orang yang mati syahid, mati karena berperang dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Meninggikan la ilaha illallah. Wal mutasaddiqun, kemudian juga mereka orang-orang yang gemar bersedekah. Wal mukhlisun dan orang-orang yang ikhlas. Dan sebaliknya, manusia terjelek setelah mereka setelah mereka yaitu setelah orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi padahal bukan nabi adalah man tashabbaha bihim yuhimu annahu minhum wa minhum. Orang-orang yang dia menyerupakan dirinya dengan para ulama, dengan syuhada, dengan orang-orang yang ahli sodakoh, dengan orang-orang yang ikhlas, yuhimu annahu minhum falaysa minhum. Dia mengesankan dirinya sebagai seorang ulama, mengesankan dirinya sebagai seorang yang syahid, sebagai seorang yang rajin bersodakoh, sebagai seorang yang ikhlas, padahal dia tidak termasuk dari mereka. Ini manusia yang terjelek. Ya, di sini juga ada tandi peringatan dari beliau agar kita senantiasa mengintrospeksi diri diri kita. Ya, kita secara zahir, masya Allah, sepertinya tergolong kepada dalam mereka orang-orang yang soleh. Tadi belum tentu kita tergolong ke dalam mereka golongan orang-orang yang soleh sehingga harus terus nanti nantiasa kita memperbaiki amalan kita ya yang lebih penting dari itu adalah kita memperbaiki amalan-amalan hati kita jangan kita sekedar nah, perhatian kita tertuju pada amalan-amalan yang zahir ya harus kita lebih antusias memperhatikan amalan-amalan yang batin kemudian wa fi sahih al-bukhari min hadits abi hurairah 'an nabi sallallahu alaihi wasallam من كانت عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليأتيه فليستحلها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار juga hadis berikutnya yang berisi ancaman dari kezaliman-kezaliman dari dosa-dosa adalah hadis yang tersebut dalam Sahih Al Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau alaihi salatu wasallam siapa saja yang dia memiliki kezaliman terhadap saudaranya apakah kezaliman berupa harta dengan dia mengambil harta saudaranya tanpa hak iya atau irdin ataupun membolimi kehormatan saudaranya falyati maka segeralah untuk dia mendatangi saudaranya tadi yang terzolimi falyastahillaha minhu dan hendaklah dia meminta penghalalan darinya pemaafan darinya kalau dia mengambil hartanya maka hendaknya dia mengembalikan hartanya jangan sekadar meminta maaf kemudian tetap hartanya dimakan iya dia datang kepadanya mohon maaf ya kemarin saya mengambil barang kamu dan ini barangnya saya kembalikan ataupun kalau telah rusak ini barangnya saya telah ganti dengan yang lebih baik ya saya minta maaf saya bertobat kepada Allah insya Allah saya tidak akan mengulangi yang semisalnya ataupun ketika dia membolimi kehormatannya seperti mencaci ya mencemooh saudaranya maka dia datang kepadanya meminta penghalalan kalau dia me menghibahi ya menghibahi saudaranya maka dikatakan oleh para ulama caranya bukan dengan datang kepada orang tadi yang diribahi. Kenapa? Karena kalau dia datang kepadanya dikhawatirkan membuat saudaranya lebih marah. Tadinya nggak tahu dia tenang-tenang saja, adem ayem saja. Ketika diketahui bahwasanya saudaranya selama ini sering menghibai dia, jadi marah. Itu yang dikhawatirkan. Ya kalau datang kepadanya, maaf si fulan kemarin saya di majelis ini ngerasani engkau, mengribai engkau. Saya mengatakan kamu ini itu ini itu dikhawatirkan justru membuat dia marah. Ya, tidak menerima uzurnya. Sehingga caranya kata para ulama kalau kita hendak bertaubat dari mengribai manusia adalah dengan cara kita menyebut-nyebut kebaikan orang tadi di majelis yang kita ribahi dia di situ. Dan juga kita mendoakan untuk orang tersebut kebaikan-kebaikan. فَلْيَسْتَحِلَّهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذْ Ya, hendaknya dia segera untuk meminta penghalalan sebelum dia dibalas di akhirat kelak. Ya. Dan di akhirat kelak itu tidak ada maaf memaafkan. Seperti halnya di dunia. Kalau seseorang mungkin ketika di dunia diambil hartanya sudahlah dimaafkan jadi nggak apa-apa lah. Iya, apalagi kamu seorang yang butuh, sudahlah. Tapi kalau di akhirat nggak ada itu. Maaf memaafkan. Adanya kisos. Ya, adanya tukar menukar amalan-amalan sebelum dia dibalasi walaisa indahu dinar wala dirham. Dalam kondisi tidak ada bersamanya dinar mata uang emas, tidak pula dirham mata uang perak. Tidak berguna sama sekali emas dan perak ketika itu. Yang berguna adalah amalan-amalan. Fa in kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi fa'tiyaha hadha. Di akhirat kelak kalau dia belum sempat meminta maaf kepada saudaranya yang dia zalimi, maka apabila dia orang ini memiliki banyak kebaikan-kebaikan, ukhidha min hasanatihi fa'utiya Maka caranya adalah dengan diambil dari orang tersebut yang membolimi kebaikan-kebaikannya. Kemudian kebaikan-kebaikannya tadi diberikan kepada orang-orang yang diboliminya. Ya. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan kalau kita hendak menghibahi maka silakan ribahi orang tua kamu sendiri Ya, kenapa kalau kita menghibur orang lain, kita memberikan pahala kepada orang lain. Ya. Kalau kita menghibur orang tua kita sendiri, maka kita memberikan pahala kepada orang tua kita sendiri. Ini sebagai peringatan, bukan perintah. Ya. Ya, bukan perintah untuk kita menghibur orang tua kita ataupun orang lain. Ya, maksudnya kalau kita berbuat ghibah, maka kita telah memberikan kebaikan-kebaikan kita kepada orang yang kita ribai. Ya, sehingga kita jauhi itu ghibah. Wa illa ukhidha min sayyiati hadha. Kalau ternyata dia adalah orang yang muflis, orang yang bangkrut, tidak memiliki kebaikan-kebaikan, maka caranya adalah ukhidha min sayyiat man sayyi'at min sayyiati hadha fadurihat alaih. Kejelekannya orang yang dia zalim itu diambil fadurihat alaih kemudian ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim tadi. Ya. Sehingga bertambahlah dosa di atas dosa. Thumma turiha finnar. Kemudian dia pun dilemparkan ke dalam annar neraka. Ya, dalam hadis yang lain ya lebih lengkap yaitu dalam e, Sahih Muslim disebutkan <clears throat> kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian tentang siapakah itu orang yang bangkrut? Qaulul muflis fina man la dirham lahu wa la mata'a. Kata para sahabat, ya, mereka menjawab orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan barang-barang. Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. So, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah seorang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat besar, juga membawa pahala puasa besar, membawa pahala zakat dan yang lainnya. Tapi di sisi lain dia pun membawa keboliman-keboliman. Wa ya'ti wa qad syatama Di sisi lain dia pun datang di hari kiamat dalam kondisi telah mencela, mencerca ini. Wa qadhafa hadza menuduh orang ini dengan tuduhan-tuduhan dusta. Wa akala mala hadza memakan harta orang ini secara zalim. Ya, wasafa kadama hadza kemudian dia pun mengalirkan darahnya orang ini. Wa daraba hadza memukul orang itu. Ya. Akhirnya bagaimana? Ya, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi Akhirnya orang-orang yang terzolimi tadi ya, diberikan kepadanya kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Sampai habis kebaikan-kebaikannya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dia zolimi. Setelah sudah habis, tidak tersisa lagi kebaikan padanya. Kemudian dia masih memiliki hutang kezaliman pada orang-orang. Maka caranya adalah dengan diambil dosa-dosa orang tadi yang dia zolimi. Kemudian ditimpakanlah kepadanya Setelah itu dia dilemparkan ke dalam an-nar. Ya. Kemudian wa min as-sahih min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala من أخذ شبرا من الأرض haqqihi khusifa bihi yawm al-qiyamati ila sab'i aradin. tersebut dalam as sahih yaitu Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda siapa saja yang mengambil sejengkal tanah orang lain tanah tetangganya ataupun yang lainnya bi ghairi haqqi tanpa hak ya tanpa hak merampas ya ataupun dengan apa merubah batas-batas tanah secara diam-diam tanpa sepengetahuan tetangganya Ya. Khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin. Maka ancamannya adalah dia akan ditenggelamkan pada hari kiamat sampai ke bumi yang ketujuh. Jadi bumi itu seperti langit, memiliki tujuh lapis. Jadi ya, antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah lah zat yang menciptakan tujuh lapis langit dan juga bumi semisal itu. Dan mereka-mereka yang berbuat zalim dengan cara mengambil hak saudaranya, tanah ataupun yang lainnya, dia terancam dengan ancamannya begitu dahsyat. Ini sejengkal, sejengkal tanah. Apa faedahnya sejengkal tanah? Dipakai untuk menanam ya pohon tidak cukup. Ya, apalagi kalau mengambilnya lebih dari itu. Tentunya ancamannya, siksanya lebih dahsyat, lebih mengerikan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ancamannya tuwiqahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Dia di hari kiamat akan dikalungkan di atas lehernya tujuh lapis bumi. Ini yang diambil cuma sedikit. Satu jengkal. Tapi azabnya, ancamannya begitu dahsyat, begitu keras. Sehingga segeralah kita untuk kita meninggalkan kezaliman kita. Ya, melepaskan segala macam kezaliman-kezaliman kita. Apapun bentuknya. وفي الصحيحين عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يقيد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم قال والله إن كانت لكافية قال فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها tersebut dalam as-sahihain lil Bukhari wa Muslim rahimahumullah Masih dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hadhihi" api kalian ini di dunia allati yuqidu banu Adam yang dinyalakan oleh manusia itu adalah juz'un wahidun min sab'ina juz'an adalah satu bagian dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Jadi neraka jahanam panasnya adalah 70 kali lipatnya neraka dunia. Qalu maka mereka pun para sahabat mengatakan wallahi demi Allah in kanat lakafiyah seandainya siksa neraka tadi seperti neraka dunia seperti api dunia sudah cukup ya Rasul ya, apalagi 70 kalinya siapa yang tahan kita saja menghadapi percikan api dunia sudah tidak tahan ya dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan api dunia itu sebagai pelajaran untuk kita mengingat-ingat api yang Allah ancamkan bagi mereka orang-orang yang zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah, "Afara'aytumun nar allati turun?" Ya. "A antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un?" Ya. Afara'aytumun nar allati turun?" Ya. "A antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un?" Ya. Disebutkan di situ, "Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin." kami jadikan api itu yang ada di dunia sebagai peringatan. Ya, peringatan akan api yang begitu panas, yaitu api neraka. Dan kebanyakan kita manusia, orang-orang tua itu lebih mengkhawatirkan dirinya dan anak-anaknya dari api dunia. Dia sangat takut, sangat hati-hati. Ya, jangan sampai anaknya yang kecil menyentuh api. Tapi kebanyakan dari manusia karena kebodohannya tidak mengkhawatirkan dirinya dan keluarganya dan anak-anaknya dari api neraka membiarkan ya keluarganya berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Dia jaga keluarganya dan dirinya dari api dunia, tapi dia tidak berupaya menjaga diri dan keluarganya dari api neraka dengan agama ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita agar kita menjaga diri kita dari api neraka. "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Api neraka. Yang api neraka itu bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia. Alaiha malaikatun ghilaz. Di dalamnya ada malaikat-malaikat yang kaku dan kasar. Ya. Sehingga kita harus lebih khawatir dan takut lagi menghadapi api neraka yang nanti insya Allah akan kita sebutkan di antara sifat-sifat yang tersebut di dalam Al-Quran. فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين juzan كلهن مثل Sesungguhnya api neraka jahanam itulah telah dilebihkan di atas api dunia sebanyak 70 kali lipatnya. Kulluhunna mithlu harrihinna. Kulluhunna mithlu harriha. Masing-masing dari 70 lipatan tersebut sama panasnya. Ya, sama panasnya. Sehingga harus kita berupaya membentengi diri kita dan keluarga kita dari an-nar. Dengan apa? Dengan kita berpegang teguh dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita melalui lisan nabinya berpegang teguh di atas ketaatan kepada Allah di atas ubudiyah kepada Allah dan menjauhi segala perkara yang membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan atau sebelumnya disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ishtakat an-nar ila rabbiha faqalat ya rabbi akala ba'duna ba'dha. Jadi neraka itu mengeluh kepada Allah neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga surga. Ya, tapi belum diberikan di situ penduduknya. Sehingga mereka mengeluh, "Wahai Rabb, sebagian kami memakan sebagian yang lain." Karena belum ada pengisinya, belum ada penghuninya, maka sebagian mereka memakan sebagian yang lain. Akhirnya mereka mengeluh kepada Allah, "Wahai Allah, ya sesungguhnya kami sebagiannya memakan sebagian yang lain." Maka Allah pun dengan rahmatnya Allah izinkan kepada neraka untuk bernafas dua kali dalam setahun. Ya, ke bumi ini di antara asalnya. Nafasun fi syita wa nafasun fi as Allah berikan kepada neraka tadi nafas di musim dingin sehingga terasa dingin ya di musim tersebut karena sebab nafasnya neraka. Jadi di ada di dalam neraka itu ada dua macam azab. Yang pertama azab yang berupa anar, ada juga azab yang berupa zamharir, dingin yang terlalu sangat ya sampai-sampai sangat dingin sampai-sampai sampai sangat dinginnya itu mereka ketika menerima azab ini meminta untuk dituangkan anar ya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ahlun nar di azab oleh Allah dengan dingin yang begitu sangat mereka meminta untuk dituangkan kepada mereka anar ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ataupun kepada anar nafas di musim dingin sehingga jadilah dingin pada musim tersebut begitu menyengat dan juga nafas fisaif nafas di musim panas sehingga jadilah di musim tersebut panas begitu kuat sehingga membuat pohon-pohon kurma itu matang ini hadis disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan juga Allah menyebutkan tentang dahsyatnya an-nar ini di dalam beberapa ayatnya di antara firman Allah Subhanahu wa taala takadu tamayyazu minal ghayr hampir-hampir neraka itu pecah karena kemurkaannya karena kemarahannya kepada ahlun nar di dalam firman yang lain Allah berfirman, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Tatkala mereka sudah melihat penduduknya dari jarak yang jauh, ya, sami'u laha taghayyuzan wa zafira, maka mereka pun mendengarkan ya, kegeraman annar dan juga gelegaknya neraka yang sudah ingin segera membakar mereka penduduk annar dari orang-orang kafir, orang-orang yang zalim. Dan masih banyak ayat yang lain yang menyebutkan tentang dahsyatnya azab Allah berupa an-nar ini. Dan semoga apa yang dibawakan oleh beliau rahimahullah taala mendorong untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang takut ini menjadikan kita membentengi diri-diri kita dari perbuatan dosa dan dosa-dosa dan kemaksiatan dan juga mengimbangi ya rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala.